Nah saudaraku Pentingnya bagi kita untuk meyakini bahwa Doa itu diterima atau dihindarkan dari bahaya Atau nanti Oleh Allah diberikan di akhirat nanti Atau yang semisal dengan itu tetapi bentuknya berbeda Sepanjang Sesuatu Doa bukan doa kemaksiatan Atau doa memutuskan silaturahmi Ini penting Jadi keinginan adalah baik Tetapi jangan sampai sok tahu dengan keinginan kita. Baik, ada pertanyaan silakan. Tadi dikatakan. Iya, eh, silakan pakai mikrofonnya maaf. Iya, eh, bagaimana untuk men, e, mencari suami yang dapat menjadikan imam? Bagaimana mencari suami yang bisa dijadikan yang bisa imam? Dijadikan imam? Ada masalah dengan calonnya? <laughs> Baik, terima kasih. Yang menciptakan manusia adalah Allah yang maha tahu. Sejarahnya juga adalah Allah. Dan yang maha tahu apa yang akan terjadi ke depan adalah Allah. Syariatnya sempurnakan secara manusiawi kirim intel dalam bentuk adik atau dalam bentuk teman yang membuat kita bisa mendapat informasi yang wajar Lihat sikapnya ketika mendapat sesuatu. Kalau dapat nikmat jadi sombong atau tidak. Kalau dapat musibah sabar atau tidak. Karena seorang yang berakhlak baik itu terlihat pada waktu merespon kejadian. Kalau sedang duduk begini, ini akhlak tidak terlihat. Tetapi ada kejadian yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, cara merespon itu menunjukkan akhlak. Nah, lihatlah bagaimana dia merespon sesuatu. Apakah syukur atau tidak, apa sabar atau tidak. Tapi sesudah itu tetap istikharah. Ya Allah, hanya engkau yang maha tahu di balik apa yang saya lihat. Engkau yang maha tahu masa lalunya. Sekiranya dia berlumur dosa dan berpeluang tobat dan kau tahu itu. Dan bisa membimbing saya bisa menjadi ahli tobat. Minta. Seandainya dia lemah iman dan kau tahu dia akan berubah menjadi kuat, bisa minta. Karena bagaimana dia punya masa lalu yang kurang baik. Kalau dia ditolong oleh Allah robah, tidak jarang yang asalnya dosa besar bisa jadi mulia. Karena tobatnya lebih sungguh-sungguh dibanding dengan orang yang merasa banyak amal. Oleh karena itu, supaya tidak terkecoh Secinta apapun kita kepada dia Karena kita tidak tahu awal dan akhir Istikharah adalah etikanya Kita berkeinginan adalah karunia Allah Karena orang yang tidak punya keinginan tidak normal Bolehkah kita ingin duniawi? Banyak yang bisa kita inginkan Ingin duniawi boleh? Boleh Sepanjang niat dan caranya benar ah saya ingin punya mobil boleh tapi untuk apa mobil untuk memudahkan urusan untuk bisa nolong orang baru niat aja sudah jadi amal kalau jadi kebaikan saya ingin menikah wow menikah itu ibadah boleh perkara kita jadi atau tidak nikah karena mungkin keburu mati itu sudah lain urusan. Jadi ingin dunia boleh, yang paling tepat dunianya jadi amal akhirat gitu ingin banyak uang supaya bisa banyak bayar zakat, banyak sodako, ingin punya rumah banyak supaya bisa nampung anak yatim, menolong banyak orang yang tak punya tempat berteduh, ingin punya perusahaan besar supaya bisa menampung orang kerja, supaya para bapak punya harga diri di depan istri dan anak-anaknya. Kita ingin dunia yang dipakai bekal akhirat, itu inginnya aja jadi amal. Keinginan lain yang lebih tinggi adalah ingin masuk surga. Itu juga baik. Oh, bukan itu juga baik. Itu sangat baik. Ada lagi yang lebih jelas. Saya ingin nanti di akhirat berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya saya lakukan apa saja yang penting Allah ridho dan saya bisa ketemu dengan Allah. Makin keinginannya lebih tinggi dari duniawi, ingin menjadi ahli sorga, ingin berjumpa dengan Allah, maka pengorbanan dunia jadi ringan. Ibu ingin jadi bidadari, membuat tua tidak jadi masalah. Biar saya mah kata orang nenek-nenek yang penting bidadari di sorga. Suami bisa jadi ladang amal. Walaupun terluka hati oleh suami, kalau sasarannya akhirat, tujuannya akhirat bisa disikapi dengan sangat sabar. Orang-orang yang cita-citanya lebih tinggi dari harta, kedudukan, pangkat, jabatan, popularitas, terus lebih tinggi dari pahala, adalah sorga, berjumpa dengan Allah, maka itulah sebaik cita-cita yang membuat hidup ini menjadi lebih ringan. Tapi makin rendah cita-citanya hanya sekedar ingin duniawi, harta, gelar, kasih sayang manusia, itu akan banyak lelah dalam hidup ini. Makanya menentukan keinginan, menentukan cita-cita akan membuat kita bisa menikmati hidup ini atau tidak. Dan walaupun kita sudah berkeinginan, tetap kalau untuk urusan duniawi etikanya apa yang terbaik menurut Allah itulah yang harus kita nikmati. Tugas kita adalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, Fa'idha azamta fatawakal Allah. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar dan serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mudah-mudahan membuat kita semakin bisa menikmati keinginan kita. Karena keinginan adalah pengantar kita beramal soleh. Keinginan adalah pengantar kita beramal soleh. Sedangkan ketentuan itu urusan Allah yang maha tahu segala yang terbaik bagi kita.